وقال رضي الله عنه كيف يريد الإنسان الاستراحة في الدنيا والتنعم بلذاتها وحلالها حساب وحرامها عقاب يحاسب على النقير والفتيل والختمير والناقد بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا ينفع الإنسان إلا ما قدمه من الأعمال الصالحة ومن أطاع الله فاز وغنم ومن اجتنب محارم الله نجا وسلم ومن عصى الله خسر وندم حكي أن روحا حاسبها الله فوجد أعمالها السيئة زادت على أعمالها الحسنة بمثقال ذرة فقال الحق أدخلوها النار فقالت يا رب إن لي حسنة ما, وز... ما وزنت إني أخذت قبضة من تراب وقرأت سبع مرات من إنا أنزلناه فوضعته في قبر ميت فقال الحق هاتوا حسنة عبدي فأتوا به ووضعوها في كفة في كفة الحسنات فرج فرجحت فرجحت بمثقال ذرة فقال الحق أدخلوها الجنة وبضد هذه ما رواه بعضهم أن رجلا حوسب فزادت حسناته على سيئاته بمثقال ذرة فقال الحق أدخلوا عبدي الجنة فقيل بقيت عليه سيئة إنه جلس عند الجزار وأخذ يعبث بلحمه غير قاصد بش غير قاصد شراءه وعلق بيده شيء من رسم ذلك اللحم فقال الحق زنوها فوزنوها فرجحت بأعماله الحسنة فقال أدخلوه النار وحكي أن رجلا كان كثير العبادة ولما مات رؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال a'mali kulluha hasanah illa anni ista'artu ibrah walam aruddaha li sahibiha wa inni u'adzab bisababiha ثم قال سيدي أيستريح الإنسان ووراءه هذه الأهوال قال الحبيب عبد الله الحداد ألا لا يستريح ومن وراءه هكذا اليوم إلا ذو خبالي اللهم أنقذنا من هذه الأهوال اللهم أنقذنا من هذه الأهوال واغفر ما كان وما كان وما كان من تقصير في حق غيرك فأرضه عنا بمحض جودك وفضلك اللهم انقلنا من هذا الأحوال من هذا الحال إلى أحسن حال بجاه مولى بلال ولا معنا إلا الالتجاء إلى الله والسلف ya satiral hal sitrakal jamil fid dunya al akhirah ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin amin Bagaimana manusia berharap kesenangan, ketenangan di dunia atau menikmati kenikmatan dunia Padahal bakal halalnya dunia aja dihisap. Haramnya berisiko mendapatkan adab. Manusia itu dihisap bukan yang gede-gede. Sekecil apapun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang remeh pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah itu Maha melihat dan Maha teliti. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha mengetahui pengkhianatan mata dan juga apa yang telah dirahasiakan dalam hati manusia. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dan dihisab oleh Allah. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui mengetahui rahasia wa akhfa dan yang lebih daripada rahasia. Kalau rahasia yang ada dalam hati kamu, orang lain nggak tahu kecuali diri kamu. Yang lebih daripada rahasia, kamu sendiri belum tahu apa yang akan terjadi pada hati kamu, dalam pikiran kamu. Tapi Allah Maha mengetahui itu semuanya. Yawma tashadu 'alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bimakanu yaksibun. Masihkah manusia akan mencari ketenangan dan kesenangan di atas dunia padahal dia harus melalui hari yang akan menjadi saksi atas kejelekannya lisan-lisan mereka tangan-tangan mereka kaki-kaki mereka atas perbuatan pelanggarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha salim Masihkah manusia akan mengharapkan kesenangan di atas dunia padahal dia akan memasuki hari yang tidak memberikan manfaat harta bendanya yang ia kumpulkan di dunia dan juga anak-anaknya kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Karena itu tidak akan bisa memberikan kepada manusia kemanfaatan nanti di akhirat kecuali daripada yang telah ia ajukan daripada amal-amal soleh yang ia akan menghas, mengkais buahnya dan hasilnya dengan pahala nanti di akhirat. Siapa orang yang taat kepada Allah di dunia, faza wa ghanim, dialah orang yang beruntung. Siapa orang man istanab maharim Allah naja salim. Siapa orang yang menjauhi daripada yang diharamkan oleh Allah naja wa salim, dialah orang yang selamat. Waman asallah khasira wa nadim. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang merugi dan akan menyesal atas perbuatannya. Diceritakan bahwa ada seorang yang akan dihisap nanti di hari kiamat. Dan ia didapatkan amalnya yang jelek lebih berat daripada amalnya yang baik hasanatuhu eh, sayyiatuhu zadat ala hasanatihi kejelekannya oh bukan iya kejelekannya lebih banyak lebih banyak daripada kebaikannya cuma bimis darrah hanya satu debu lebih banyak dosanya daripada kejelekannya cuma satu debu maka Ketika demikian berarti dia dinyatakan masuk neraka Allah. Hah? Faman thaqulat muwazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat muwazinu fa ummuhu hawiyah. Maka dia diperintahkan oleh Allah masukkan dia ke neraka. Kemudian dikatakan, "Ya Allah, ada satu kebaikanku yang belum ditimbang." Allah Maha Adil dan Allah Maha Mengetahui merintahkan wahai malaikat teliti apa kebaikannya yang belum ditimbang maka didapatkan ya Allah aku pernah mengambil tanah ketika ada mayit meninggal dan aku bacakan tanah tadi itu inna anzalnau fi lailatul qadar tujuh kali maka aku berharap itu juga menjadi keba amal kebaikanku yang akan bisa menambahi daripada timbangan amal kebaikanku dengan harapan supaya lebih amal kebaikannya berat daripada amal kejelekannya. Maka para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menimbang dan benar hanya selisih sedikit dengan tambahan amal dari itu amal kebaikannya daripada amal kejelekannya maka diperintahkan oleh Allah orang itu masuk surga Allah. Sebaiknya sebaliknya diceritakan ada seseorang yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejelekannya satu debu, satu darah. Maka diperintahkan masuk surga. Kemudian para malaikat menyatakan, Ya Allah ada satu kesalahan yang belum ditimbang. Ini orang pernah lagi dia tadi itu main-main daging daripada penjual daging. Dia tidak niat untuk membeli. Cuma pegang-pegang aja. Rupanya ada daging yang menempel ada di tangannya. Maka itu harus ditimbang. Akhirnya Allah pun juga menyatakan timbang amalnya. Ternyata karena kesalahan itu naik amal kejelekannya menjadi dia lebih berat amal kejelekannya daripada amal kebaikannya tipis sekali dan diperintahkan orang itu masuk neraka Allah. Hisab bukan tunggu kalau banyak. Sekecil apapun akan dihisab nanti di hari kiamat. Karena itu jangan ada yang main-main untuk berbuat salah di atas dunia ini. Jadilah orang yang benar-benar menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah. Jangan dianggap itu urusan remeh karena akan dihisab oleh ahkamul hakimin. Diceritakan juga seseorang meninggal dunia kemudian ada yang mimpi. Ditanya bagaimana yang kamu dapatkan balasan dari Allah? Maka dia menyatakan kullu a'mali hasanah. Semua amalku baik semuanya. Cuma ada satu yang sampai sekarang aku merasakan sakit siksanya. Aku pernah pinjam satu biji ibroh satu jarum aku belum kembalikan sampai aku mati dan karena tidak dikembalikan oleh ahli warisku sampai sekarang aku merasakan adabnya tadi karena itu jangan ada satupun yang tertinggal haknya manusia yang belum kamu selesaikan sebelum kamu mati selesaikan itu semuanya Sekalipun kamu haji berkali-kali tetap kamu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kemudian Al-Habib Muhammad bin Hadi, beliau berkata, apakah masih manusia ingin tenang di atas dunia? Padahal di belakang harinya, dia harus menemui hari-hari yang menyeramkan ini. Hari-hari yang penuh risiko ini. Al-Habib Abdullah bin Alawi al Haddad, beliau berkata, Ala la yastarihu, wa man wara'ahu hakadal yom illa du khabali. Tidaklah akan menjadi bisa istirahat tenang, orang yang padahal esok harinya akan dihisap, esok harinya amalnya akan ditimbang antara surga dan neraka, tapi masih tetap tenang, masih tetap banyak tidur kecuali orang yang udah hilang akalnya. Orang yang gak waras itu berarti. Seharusnya dia menjadi orang yang selalu berpikir. Dia akan selalu memohon kepada dua Tuhannya keselamatan. Dia akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan memperberat keadaannya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengentas kita daripada masalah-masalah yang berat nanti di hari kiamat. Dan semua ya, yang kita perbuat daripada perbuatan dosa, mudah-mudahan Allah ampuni. Semua daripada keteledoran kita di dalam beribadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah dan semoga Allah merubah kita daripada keadaan kita yang sekarang ini kepada keadaan yang lebih baik dan mudah-mudahan Allah selalu menutup dengan penutup keindahan pada diri kita di dunia maupun di akhirat amin ya rabbal alamin jadi jangan dianggap kalau kita ini sudah pakaiannya bagus hadir di majlis ini akan selamat belum tentu ya karena itu permasalahan-permasalahan yang membuat kamu celaka nanti dari kiamat selesaikan. Yang bermaksiat segera bertobat, yang ada masalah dengan orang, utang piutangkah, ada masalahkah, selesaikan. Baik mengembalikan harta itu atau meminta maaf kepada dia, meminta halalnya. Sehingga Anda masuk ke alam yang berikutnya untuk dibalas udah terselesaikan terlebih dahulu dan akhirnya Allah mengampuni dosa kamu dan kamu menjadi orang yang selamat. Semoga insya Allah kita menjadi orang yang muafak. Amin ya rabbal alamin.